Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita lihat halaman berapa sekarang? Hmm? Halaman yang ke 351. Ya kan? 351. Pembahasan yang akan kita baca sekarang adalah Qala al muallifu asbahullah perhatikan baik-baik 351. Naam yang punya kitabnya perhatikan, yang tidak punya kitab mendengarkan. Wa kullu ma ubina min hayy du'il kamaitihi fi hukmihi tuhran wa hil. Apa artinya? Dan setiap perkara yang sudah dipisahkan dari orang yang hidup. Paham ya? Du'il jadikanlah kamaitihi, jadikan seperti bangkainya fi hukmihi dalam menghukuminya. Tuhran wa hil, masalah kesucian dan masalah halalnya. Paham belum? Contohnya gini. Sekarang manusia suci atau tidak? Suci muslim. Ketika tangan dipotong, potong, potongannya ini bangkai bukan? Bangkai bukan? Bangkai suci enggak? Suci enggak? Hmm? Suci karena kembali ke orang asalnya, asalnya. muslim. Paham belum? Ini loh. Wa kullu ma ubina ubina fusil artinya. Dan setiap yang dipisahkan min hayyin dari orang yang hidup, ju'il, maka dijadikan kami itu seperti mayitnya. Fi hukmihi dalam masalah hukumnya tuhuran wahil. Masalah penghalalan dan juga apa? Masalah kesuciannya. Ini dalam perkara manusia ataupun hewan. Paham yang kita lihat sini. Qauluhu kullu ma ubina ay fusila, setiap dipisahkan perhatikan baik-baik. Wahil asluha hillan lakin wuqifa 'alaiha bisukun. Jadi dibaca dengan apa? Waqaf situ dengan sukun min ajli mura'atul qafiyah. Dalam rangka untuk menjaga apa? Menjaga susunan pantun. Au yuqal muwafaqatan lil lughati Rabi'ah atau dikatakan juga mencocoki bahasanya Rabi'ah. Hadil qa'idatu hiya anna kulla, perhatikan ini. Kaidah ini hiya anna kulla ma fusila min al-hayy fa huwa kamaitatin. Penting ini. Kamaitati dzalikal hayy. Kaidahnya Barang siapa atau beliau bahwasanya setiap yang dipisahkan dari orang yang hidup, perhatikan ini, setiap yang dipisahkan dari na barakallahu fikum yang hidup, ini orang juga bisa, hewan juga sama aja. Setiap dipisahkan dari hidup, fahuwa hukumnya kami tetidak hayy. Seperti bangkainya eh, bangkainya sesuatu yang hidup dari itu. Fituh wal hil mengenai halal dan sucinya. Faham belum? Nah, jadi antum lihat kalau sekarang kambing, sapi, kerbau, onta, pada asalnya halal enggak? Halal. Berarti nanti kalau ada yang dipisahkan dari dirinya, paham ya? Itu hukum asalnya untuk masalah suci atau tidak kembali ke hukum asalnya dia suci atau enggak. Paham belum? Potongannya juga suci kalau dia awalnya suci itu loh. Kita lihat sini. Kama ja'a fil hadis sebagaimana yang datang dalam hadis, Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu berkata, ma kuti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa Apa saja yang dipotong dari binatang ternak dalam keadaan kondisi binatang ternak itu masih hidup, maka itu bangkai. Amlum. Contohnya ada sapi. Wah, ana eman-eman sapi ini. Ana mau makan daging sapi. Wah, hari ini motong ekornya dulu lah. Potong ekornya. Bikin sop buntut sapi. Namanya halal enggak? Eh? Haram. Kenapa haram? Dia hukumnya bangkai. Kenapa bangkai? Karena sapi caranya bukan dipotongin satu persatu itu caranya disembelih bismillah gitu loh. Paham belum? Ini lihat ini. Maquti ya aminal bahimah wa hiya ma'ita. fahuwa Allah. Sesuatu yang dipotong dari binatang ternak dalam kondisi binatang ternak itu masih hidup, maka bangkai. Wah, anak yang mana yang mana sapinya sapi ya, sapi apa yang mahal itu? Limosin. Wah, yang mana yang mana telinganya dulu aja lah bismillah Kecuali telinga satunya lagi. Bangke telinga ini walaupun baca bismillah. Faham belum? Dan nah, terus bagaimana cara biar halal? Disembelih dengan cara syar'i. Bismillah, sembelih semuanya. Mahmud ini? bisa masuk Ahsan. Ayo, jadi bangkai walaupun kelihatannya apa? Daging gitu loh. Faham maksudnya ini? Hasan, Mahmud? Hah? Paham? Ayo, nah, kita lihat sini. Faman qutiya minal insan wa huwa hayyun fa tahirun haram. Ya, kalau manusia sekarang. Apa saja yang dipotong dari orang, dari manusia, dalam kondisi manusia itu hidup, maka itu suci dan haram. Wah, nemu tangan jalan uh, tangan ini. Mau kita sate aja, jangan kalau tangan manusia haram. Paham ya? Mau tangan sapi aja haram kalau ada tangannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadinya haram ini lihat ini. Li'anna ar-rajula alladhi alladhi qutiya minhu Nah barakallahu fikum eh maitatuhu tahiratun tahina maitatuhu tahiratun haram. Dikarenakan orang yang telah dipotong bagian tadi itu, itu apa? Nah barakallahu fikum dihukumi bangkai dan suci haram. Suci tapi tapi haram untuk dimakan. Paham Contohnya, antum lagi jalan-jalan santai nemu apa nemu tangan, tangan manusia. Suci enggak? Suci karena orangnya suci. Muslim mukmin. Tapi halal enggak dimakan? Halal enggak? Haram. Antum lagi jalan-jalan santai nemu apa? Nemu ekor sapi. Masih seger ya. mungkin sapinya lagi dibawa mau ke bawah ke pasar ternyata ekornya apa? Nah, terjepit putus itu misalkan. Paham ya? Nemu ya, wah ini ekor sapi ini, Halal atau enggak? Eh, ekor sapi ini Mas seger. Kenapa enggak halal? Karena potongan dari hewan yang masih hidup tadi itu. Haram, bangkai itu bangkai. Mohon salah taufik. Contohnya topik sekarang. Antum lagi jalan-jalan santai itu pagi-pagi hari ke olah, olahraga lah. Nemu paha kambing, kambing muda yang sembarang, kak pahanya. Paham ya? Nemu. Dan kondisi dikulitin masih seger itu ya. Nemu jalan. Halal gak dimakan? Eh? Kalau kambingnya masih hidup, <laughs> dimakan berarti haram. Kalau yang berikutnya lagi Nah, dirinci enggak masalah karena katakanlah kan orang lagi mau lagi apa? Lagi dagang kulaan apa? Kulaan daging kambing ternyata jatuh pahanya tadi. Paham ya? Jadi kalau kondisi tadi itu dirinci. Yang pahanya pahanya bagaimana itu? Kalau pahanya masih potongan kambingnya hidup ya haram. Kambingnya hidup. Tapi kalau yang dipotong itu kambing mati dan sembelih dengan cara syar'i halal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Ini biasanya nanti juga dibahas juga pembahasan seperti ini. Seperti seperti apa nam barakallahu fikum ulat. Ulat atau cacing. Ulat sama cacing hukum asalnya kalau disendirikan haram. Tapi kalau masuk dalam bagian buah-buahan atau semisalnya itu dihukumnya apa? Tabaan. Buahnya halal enggak halal, berarti itu juga ikut enggak dihukumi. Ikut hukumnya halal. Tapi kalau disendirikan seperti kurma. Kurma kadang-kadang ada ada semacam ulatnya enggak? ulat kurma itu yang muncul dari kurma itu. nggak pernah ada kisahnya ulat kurma dari ulat dari luar masuk kurma itu. Karena belum pernah tahu alam. Kurma yang ada ulatnya itu, antum tahu nggak ulatnya dari mana? Dari luar masuk ke kurma atau memang dari kurmanya itu? Nah, kalau antum makan kalau ulatnya kemakan nggak masalah, tapi kalau antum pisahkan ulatnya satu, dua, tiga, empat, lima. Bismillah, haram. Paham ya? Itu dalam masalah fikih dibahas itu tabaan namanya. Pisang. Buah pisang kadang kala ada yang busuk kan? Ada juga di situ ulat-ulat dalamnya kan. Kalau antum pisahkan ulatnya haram, tapi kalau antum makan sam pisangnya enggak tahu ternyata udah ulatnya halal. Namanya tabaan namanya. Paham maksudnya ya? Itu jangan sampai bingung antum ya. Tapi kalau pisahkan haram. Paham maksudnya? Ini penting karena kadang muncul seperti itu. Buah-buahan yang busuk, kadang ada tercampur apa? Eh, eh, semacam ulatnya di situ. Itu kan wajar kadang kita termakan kan? Itu enggak masalah, tapi kalau pisahkan enggak boleh gitu loh. Wah, ana mau makan eh ulat korma misalnya jangan. Nah, kalau film seperti itu. Nah, ini pembahasan sekarang bagus sekali ini. Kata beliau, "Na'am fayakun hadzal adu da tahiran walakin haramun." nam haramun akluhu li hurmatil adami Allah. Bagian anggota tubuh tadi itu yang potongan tadi tahir suci, tapi haram untuk memakannya. Kenapa? Karena dalam rangka apa? Merupakan kehormatan barakallahu fikum anak keturunan Nabi Adam. Jadi enggak boleh haram antum makan. Tapi suci enggak? Nah, suci enggak? Suci. Paham belum nih? Ahmad nahum insyaallah? Antum sekarang pertanyaannya, Ahmad. Antum lagi santai-santai jalan gitu. Ternyata nemu kepala kambing. Kepala kambing. Paham ya? Posisinya enggak tahu badannya kemana, kepala kambing nemu itu. Eh? Hukum asalnya halal atau haram kalau gitu? Kalau dikonsumsi halal atau haram pada asalnya? Eh? Halal. Halal. Atau dirinci? Dirinci dulu ya. Kepala kambing yang ditemu tersebut ketika memutusnya atau ketika terpotongnya itu dengan cara atau tidak? Kalau dengan cara bismillah Allahu akbar kalau korban misalkan ya, halal. Tapi kalau ada kambing lewat tebas langsung ini enggak bismillah wala syai' haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ini penting dalam ilmu fikih. Berikutnya, ma'ubina minal jaradah fa innahu tahir wa halal. Jaradah, perhatikan. Li'anna maitatal jaradah tahiratun halal. Masyaallah. Sesuatu yang dipisahkan dari belalang, antum tahu belalang antum? Sesuatu yang dipisahkan dari belalang maka itu suci dan halal. Karena bangkai belalang itu sendiri sudah suci dan halal, belalang. Tapi belalang yang mana ini? Belalang yang tidak membahayakan. Karena ada belalang yang membahayakan eh, yang warnanya belonteng itu, paham ya? Walang kupas. Itu kalau antum makan ya bisa gatel nanti. Atau walang apa belalang bidur. Kalau orang makan bisa bidurin, bidurin bisa eh, istilahnya bisa apa? Kena kayak alergi itu gatel semuanya itu jangan. Belalang itu macam-macam. Hukum asal belalang halal, bangkainya halal. Eh, ketika hidup pun langsung antum makan bismillah itu halal juga. Paham ya? Ikan seperti ikan. Paham ya? Halal halal. Bangkainya juga halal ketika hidup pun halal juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu apa? Dua. Dua bangkai yang halalkan. Ikan dan belalang. Antum kalau ke Monasari, ngono gitu, Monosari. Itu udah asing lagi ya, mungkin pernah pernah ke sana. Itu mulai dari keripik ada keripik belalang. Paham ya? Nah, kalau cerita-cerita Allah alam ada enggak cerita belalang yang jelas keripik belalang itu ada. Bikin keripik itu, gurih. Paham ya? Nah, tapi belalang tertentu yang sembarangan ya. Karena belalang ada yang Baunya luar biasa, rasanya pun nggak enak juga. Walang sangit. namanya Yang biasa di padi-padi itu belalang juga itu. Eh? Baunya luar biasa tapi jangan dimakan, bahaya khawatirnya ya. Nah, jadi belalang hukum asalnya apa? Halal. Antum nemu apa? Potongan badan belalang. Wah. Masih masih segar bismillah. Halal. Halal hukum asalnya. Nah. Kita lihat lagi. Ini penting ilmu fikih nih ya. Wa ma ubina min fa'ratin fa innahu najzun haram li'annahu maitataha maitataha najzatun haram. Masyaallah. Qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fa'rah tamutu fis saman alquha wa ma haulaha. Adapun yang dipisahkan atau terpisah dari tikus maka najis haram tikus. Karena bangkainya juga najis haram, bangkai tikus. Paham ya? Kok tahu kalau haram bagaimana? Ada kaidah yang perlu diperhatikan. Eh, ada kaidah yang perlu diperhatikan apa kaidahnya? Tikus termasuk hewan apa? Fasik. Hewan fasik diperintahkan untuk membunuh. Kaidahnya apa? Kullu ma umira bi qatlihi hurrima akluhu. Dihafalkan itu. Kullu ma umira bi qatlihi hurrima akluhu. Setiap hewan yang diperintahkan membunuh haram dimakan. Kullu ma umira bi qatlihi hurrima akluhu itu kaedahnya. Setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram untuk dimakan. Itu dihafalkan kaedah itu penting itu ya, muncul terus. Jadi kalau misalnya khawatir lupa nih, catat. Kaedah yang berikutnya. Wa kullu ma nuhiya an qatlihi hurrima akluhu. Ini kaedah yang kedua. Kalau enggak bisa nulis Indonesianya Arabnya aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Kullu manuhiya an qatlihi hurrima akluhu. Artinya setiap yang dilarang untuk membunuh maka haram pula dimakan. Itu berarti sebaliknya ya. Yang diperintahkan membunuh haram untuk dimakan. Setiap hewan yang dilarang untuk membunuh, paham ya? Maka apa? Haram juga untuk dimakan. Contohnya burung hudhud, haram. Dilarang bunuh kan? Semut, haram. Dilarang bunuh kan? Kemudian apa? Lebah, tawon itu haram karena dilarang untuk membunuh. Paham maksudnya? Contohnya yang diperintahkan bunuh apa? Hewan fasik. Tikus diantaranya. Paham ya? Mulai dari tikusnya, ibunya, anaknya, cindilnya haram. Paham ya? Karena ada yang menghalalkan cindil. Dari kalangan orang MTA dulu pernah. MTA itu masih tafsir Al-Qur'an, katanya cindil enggak enggak masalah karena yang haram itu ibunya katanya, tikusnya. Itu ya, berarti gagal paham. Ibunya aja haram, eh, anaknya juga otomatis ikut ibunya kan? Eh wa na'am barakallahu fikum. Dua kaidah tadi hafal ya setiap hewan yang diperintahkan untuk membunuh haram untuk dimakan. Setiap hewan yang dilarang untuk membunuh haram untuk dimakan. Faham itu kaidah penting sering muncul dalam ilmu fikih. Naam. Rasulullah SAW mengatakan mengenai apa tikus yang saat itu mati di na'am barakallahu fikum saman. Saman itu semacam minyak. Namanya saman. Paham ya? Naam. Rasulullah mengatakan al-quha wa mahawlaha. tuangkanlah Nah, tuangkan minyak tersebut dan yang sekelilingnya. Karena apa? Najis. Paham belum? Sekarang kalau madu, sudah kulaan madu dua drum dia. Enggak kau dalam masyafal, masuklah tikus itu. Bukan tikus yang kecil, tikus yang besar. Masuk itu. Tikus, tikus apa? Yang besar namanya itu? Ya, pokoknya gitulah, tikus yang besar itulah, jumbo, eh? <laughs> ya itulah. Nah, masuk, tapi belum apa? Belum kemana-mana dia belum berenang di situ aja. Nah itu bagaimana solusi yang terbaik? Anda mau lihat antum gimana caranya? Satu drum madunya bukan madu yang sembar, madu randu. Mami ya? orang pada suka, baunya khas wangi. Masuk tikus gitu. Gimana solusinya? Dibuang semua, nggak dikonsumsi madunya atau tikusnya tak yang dibuang? dibuang juga. Kalau tikusnya belum kemana-mana, baru situ toh Cukup dibuang tikusnya dan yang sekelilingnya itu, Paham ya? Tapi kalau tikus sudah berenang, sudah kemana-mana, kemudian semuanya bulu-bulu tikus, lebih baik dibuang semuanya. Khawatir nanti apa? Orang beli madu rasa tikus itu loh. Paham ya? Allah mesti. Itu penting karena masalah pikir dibahas itu ya. Ini lihat ini. Rasulullah ketika melihat tikus mayat ini eh, dua di tempat suatu tempat yang ada minyaknya, Rasulullah mengatakan tuangkanlah dan sekelilingnya. Paham ya? Biar apa? Biar terkondisikan tidak kena najis. Nah. Allah musta'ana wa na'am. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang masih pembahasan seputar enam seputar apa kaidah tadi itu. Jadi kalau sesuatu yang dipotong dari yang hidup kalau itu manusia maka haram walaupun hukumnya suci. Adapun kalau sesuatu yang dipotong dari hewan, nah kalau fikum potong hewan tersebut, eh, maka hukumnya adalah haram dan bahkan apa? bisa najis tidak boleh konsumsi. Wallahu alam bissawab alhamdulillah. Ya,